Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya ruangan ini lebih tenang, telinga kita terkunci dari mendengar kanan dan kiri kita punya mulut juga terkunci dari ngobrol ke kanan dan ke kiri. Kita berzikir sebentar aja. Mudah-mudahan ruangan ini betul-betul menjadi lebih adem lagi. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah لا Rasulullah. Terima kasih. Siang hari ini secara sederhana insya Allah kita akan membahas sesuatu yang bisa membuat orang yang kurang menjadi cukup. Yang cukup menjadi sejahtera. Selama ini kita punya gaji 2 juta. Tapi mungkin penghasilan lebih sedikit daripada pengeluaran. Pengeluarannya 3 juta kita punya penghasilan 3 juta, pengeluaran 4 juta. Dan terus begitu, ya selalu kurang dan selalu kurang. Mudah-mudahan siang hari ini Allah membukakan pintu hidayah buat kita semua sehingga tahu bagaimana caranya membuat yang kurang menjadi cukup, yang cukup menjadi sejahtera. Yang masih merasa miskin, tausiah sederhana ini saya harapkan betul-betul bisa akan mengubah ya, sesuatu yang miskin, ya, seseorang yang miskin menjadi kaya, yang kaya menjadi mulia. Ada di sini yang punya hutang? Ah. <sighs> Ini pertanyaan favorit. Jadi tidak di Jakarta, tidak di Jawa Barat, tidak di Jawa Tengah. Ya Bahkan di Asia, di Eropa kalau saya tanya, ada yang punya hutang di sini, semua bilang, ada Ustaz. Baik, mudah-mudahan sama seperti di daerah-daerah yang lain, kita bertutur tentang financial healing, penyembuhan secara finansial. Mudah-mudahan yang punya hutang lunas hutangnya. Kalau sudah lunas, ah. Bisa ngutang lagi teh. Yang belum kawin, ada yang belum kawin? Kita juga akan berbicara mengenai sesuatu yang bisa membuat orang yang belum kawin menjadi kawin. Yang sudah kawin, Ini paling seneng nih bu. Tapi nanti kita buktikan kita nanti akan mempelajari sedikit tips bagaimana membuat suami tidak menikah lagi. Setuju? Hmm. Suatu hari ada seorang imam. Ada seorang imam namanya Imam Hasan Basri beliau kedatangan enam orang tamu. Begitu tamunya masuk ke dalam rumah, sang imam baru menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk disuguhkan kepada enam orang tamunya ini kecuali hanya satu potong roti saja. Berapa tadi ibu tamunya? Nah, roti yang ada berapa? Satu. Satu roti dibagi untuk enam orang tamunya jelas tidak tidak cukup. Ini kejadian yang sering kita alami. Tadi seperti di awal sudah saya prologkan, kita punya pendapatan kadang-kadang tidak pernah mencukupi kita punya kebutuhan. Jawabannya sederhana. Satu, mungkin karena kita kurang bersedekah. Yang kedua, karena kita bersedekah selalu menunggu sisa. Sisa jalan tol, Sisa beli rokok, Sisa bayar arisan, panci ya, Akhirnya rezeki kita hanya sisa. Kita punya gaji 15 juta karena kita manajer di sini. Subhanallah, sisanya hanya setruk. <laughs> Habis. Apa yang kemudian dilakukan oleh sang imam supaya kebutuhan dia tercukupi? Dia panggil pembantunya. Ya khadimi ta'aluna. Wahai pembantuku, coba kemari. Begitu si pembantu sudah dekat, imam bilang, coba tolong ambil roti di lemari bawa keluar dari rumah kita, cari orang yang lebih membutuhkan dari kita. Beri roti ini kepada dia. Keluarlah kemudian si pembantunya memberikan roti kepada tetangga yang lain yang lebih membutuh membutuhkan. Rasulullah bersabda, "As-shadaqatu tajlibur rizki." Sedekah bisa mengundang datangnya rizki. Dan sedekah bisa mencukupkan apa yang kurang, bisa memenuhkan apa yang kita butuhkan. Setelah si pembantunya ini menyedekahkan satu-satunya roti yang si imam miliki, tidak lama kemudian datang tamu yang kedua. Assalamualaikum imam. Waalaikumsalam. Imam, saya membawa hadiah roti buat imam. Imam sedekah, langsung dibayar kontan. Dapat hadiah roh, Roti dibuka Mas Imam. Masya Allah, rotinya cuma dua, Pak. Berapa ya rotinya, Pak? Dua. Apa kata si imam? Maaf, deh, ini salah alamat. Salah alamat bagaimana? Ini emang buat imam sama buat pembantu. nggak nggak salah alamat. Nih, pulang, pulang, pulang. Disuruh pulang, Pak. Orang datang bawa roti ini, orang datang ngasih roti, malah disuruh, Bu, disuruh pulang. Peristiwa ini dilihat oleh enam orang tamunya dan dilihat oleh satu pembantunya. Apa kata mereka? Imam tidak baik menolak pemberian dari orang. Apa kata si imam? Kalau memang ini roti tidak salah alamat, pasti saya sudah terima. Tapi ini roti sayang, salah alamat. Maka kama Allah ta'ala fi kitabihil kirim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang bersedekah satu kebaikan, Allah akan mengembalikan sepuluh kali li, lipat. Imam nanya, tadi saya ngasih berapa roti? Satu roti. Yang datang berapa? Dua. Salah tuh. Yang datang kudunya sepuluh. Sepuluh. Rupanya ini tamu tersinggung baik. Kan ada orang-orang yang tersinggung jelek. Ini tersinggung baik. Begitu disuruh pulang dia sempat ngelihat. Oh pantes si imam menolak. Tamunya ada enam. Pulang lagi ke rumah dia tambahin delapan. Sekarang jumlahnya berapa ibu? Sepuluh balik lagi. Assalamualaikum imam. Sekarang tidak mungkin salah alamat. Dihitung masih imam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Baik, ini benar. Tidak salah alamat. Sekarang sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat. Berapa tadi kebutuhan dia? Enam orang tamu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tinggal berapa itu? Empat. Empat dia panggil pembantunya. Nih kamu makan satu. Tinggal berapa ya? Tiga. Tiga dia makan satu. Tinggal berapa itu? Dua, yang dua sekarang dipulangin ke lemari. Dah. Sekarang di lemari ada berapa ibu? Dua. Tadinya cuma satu, dia juga kurang. Apakah ini bercanda? Tidak. Baik, izinkan saya bertanya salah satu yang ada di sini. Ah, yang baju biru, yang baju merah. Mohon izin, Pak. Tes, tes, Bapak namanya siapa, Pak? Nama saya Muhammad Nur Cahyono. Muhammad Nur Cahyono. Pak Muhammad di Telkom ya? Bagian apa Pak? Kebetulan di di jasa di SPUB. Hmm, baik. Sudah ini. Uh, boleh saya bertanya sesuatu yang sifatnya pribadi? Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Jawabannya diplomatis. Baik, saya pengen bertanya yang jawabannya saklek. Baik, Pak. Siapa? Putranto. Putranto, Putranto, Pak Putranto, saya bisa nanya sesuatu yang sifatnya pribadi? <laughs> Tentang apa ya? <laughs> Eh, namanya nanya dulu. Boleh kagak? Iya. Iya, terkait saya nanya yang belakang. Ini tidak akan berlanjut sampai dibilang boleh. Nama siapa? Suratman, Pak. Pak Suratman, Pak Suratman, boleh saya bertanya sesuatu yang sifatnya pribadi? Boleh, Pak. Boleh. Nah, di semua daerah dan acara ini kita akan tayangkan salah satunya di salah satu stasiun TV nasional namanya reality show tentang sedekah. Kita akan buktikan kebenaran Allah tentang sedekah bahwa kalau Allah bilang diganti sepuluh pasti diganti sepuluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia bohong. Ketika si imam begitu yakinnya dia bilang, saya pasti dapat sepuluh roti. Dan itulah yang terjadi oleh si imam. Modal sedekah itu adalah ya yakin. Pak Suratman, baudit berapa sekarang? Bawa ada 250. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Surat membawa duit 250 ribu. Kalau dia percaya bahwa Allah bilang menja'a bil hasanati. Falahu asyru amtaliha dan dia berani menyedekahkan 250 ribu uang yang ada di dompetnya subhanallah pas saya tidak sedang berbohong saya sedang tidak berbohong Pak Suratman silahkan sedekahkan semua isi dompet Pak Suratman dalam tujuh hari kerja. Hmm. Saya punya janji yang sama seperti saya ceramah di daerah-daerah yang lain. Dalam tujuh hari kerja, Pak Suratman akan diganti oleh Allah dua juta lima ratus ribu rupiah. Bagaimana Pak Suratman? Percaya? di kantor Pos Indonesia tempo hari kita juga menyelenggarakan financial healing yang sama. Saking dia tidak percayanya, dia pasang alarm, Pak. Dia pasang alarm di handphonenya, masih ada tuh SMS testimoninya. Insya Allah nanti saya tunjukkan. Jadi dia pengen ngetes betul enggak omongan Ustadz Yusuf Mansur. Tujuh hari kerja akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Subhanallah, dia udah lupa pak. Hari ketujuh ini handphone bunyi. Di jalan ke ATM BCA. Kaget dia. Subhanallah ternyata ada bonus. Dari side bisnis yang dia jalankan. Yang bonus itu adalah 10 kali lipat. Dari sedekah yang dia keluarkan. Tempo hari di pos Indonesia. Yang karenanya kemudian dia tambahin lagi satu juta. Karena begitu yakinnya dia akan janji-janji Allah. Kita tinggal nunggu nanti Pak Suratman ya. Baik. Suatu hari datang seorang supir kepada saya. Ustaz, iya kenapa ya? Ustaz, saya punya penghasilan. Bagaimana caranya supaya cukup? Sekarang penghasilannya berapa? 800 ribu Ustaz. Pengeluarannya 1 juta setengah. Bagaimana cara nombokinnya itu? Ya pakai utang Ustaz. Jadi maksud Bapak bagaimana caranya supaya rezeki Bapak nyampe satu juta setengah. Iya Pak. Jawaban lain dari kenapa kita juga tidak pernah cukup sedekah kita. Eh apa? Tidak pernah cukup penghasilan kita. Salah satu jawaban yang lain adalah karena kita bersedekah menunggu kita sudah sempurna. Kita bersedekah menunggu kebutuhan kita sudah terpe, terpenuhi. Paling sering kita suka bicara begini, saya aja susah, bagaimana saya mau bersedekah? Kemudian saya ambil Quran. Kita sadorkan nih ke Pak Sofian, Pak tolong buka. Kalau yang tadi itu surah Al-An'am ayat 160. Yang sekarang saya suruh buka surah At-Talaq ayat 7. Pak tolong dibuka. Tolong dibaca. Dibaca sama dia. لينفق ذو سعة من سعته hendaknya orang-orang yang kaya berbagi kekayaannya hendaknya bapak nanti gajian berbagi gajian Bapak mau jual rumah, ibu mau jual tanah. Setelah itu rumah laku. Setelah itu tanah laku. Ibu berbagi hasil penjualan rumah dan tanah. Bapak punya usaha, kemudian untung. Berbagi keuntungannya. Itulah liyuntik zu saatim min saati. Tapi ini biasa. Nggak ada yang istimewa. Betul nggak? Apa yang istimewa? Saya pimpinan proyek atau saya adalah seorang pejabat yang bisa memberikan proyek kepada seseorang. Kemudian seseorang yang saya berikan proyek, setelah proyeknya selesai dan saya bayar, baru dia ngebagi saya, nggak ada yang istimewa. Tapi kalau dia bisa ngedepein duluan sebelum proyek ini dipegang sama dia, ini baru kemudian istimewa. Ada rasa ikatan kalau tidak diberi tidak enak. Kalau tidak diloloskan tendernya, nggak enak. Ini yang terjadi kan di tanah air. Kalau kita bisa berperilaku begini kepada manusia, kenapa tidak bisa kepada Allah? Yang istimewa adalah lanjutan dari ayat ini. Apa lanjutan dari ayat ini? وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَمَنْ قُدِرَ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ Justru jika kalian sedang disempitkan rizkinya. Sedang punya masalah. Sedang punya keinginan. Fal yunfik mimma Allah. Justru pancing tuh rizki dengan Ya Rob, saya pengen jual rumah. Rumah saya 100 juta. Oke, okay, baik. 100 juta kali 2,5 persen sama dengan 2 juta setengah. Ya Rob, saya sedekah sekarang. Mudah-mudahan ya Allah, saya punya rumah bisa laku. Kalau kita sudah bisa sedekah di depan, Allah dalam tanda petik kita paksa tuh. Kalau nggak laku nih rumah kelewat, nggak dibayar. Kita udah bayar. Sekarang ada lawyer pribadi, sekarang ada dokter pribadi, sekarang ada asuransi. Di dalam dunia insurance sekarang mengenal yang namanya risk insurance. Ya, asuransi risiko. Di depan dibayar. Mobil kita kredit, mana ada bayar di belakang, bayar di depan. Kita punya usaha mau untung. Kalau kita mau usaha mau untung, bayar di depan. Kalau kita bayar di belakang, itu tanda syukur. Itu tanda syukur. Tanda syukur. Baik, saya bilang Mas Imam. Mungkin di benak saudara sudah mulai bermain pikiran-pikiran Ustaz. Berarti sedekah ada pamrihnya dong. Nanti kita jawab di belakang. Baik Pak Supir, sudah baca ini ayat? Sudah Pak Ustaz. Ujungnya apa tuh ayat? Saya Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan membuat orang-orang yang mau bersedekah di saat sempit kesulitan menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang buntu punya jalan keluar, yang sakit jadi sehat, yang punya utang jadi lunas, yang belum kawin jadi kawin, yang belum kerja jadi kerja, yang belum punya anak jadi punya anak. Saya ja'alullahu ba'da usrin yus yusra. Baik Pak Ustadz, saya akan amalin ini ayat. Pak Ustadz, ini dibaca berapa kali? Nah, eh, ini orang Indonesia Pak. Ustadz, ini dibaca berapa kali? Baca tuh sampai berbusa saya bilang. Baca sampai berbusa kalau kita tidak ada himmah untuk kemudian mewujudkannya, nanti kita ditunaikan di akhirat. Di akhirat Pak, kalau kita cuma baca nih, cuma baca doangan nih, Eh, kagak diamalin ya akhirat nongolnya tuh fadilah padahal kita maunya di dunia udah terpetik kalau emang kita mau di dunia terpetik kita baca kita resapi kita amalkan ceng begitu apa dia bilang aduh saya nggak ngerti Ustaz konkretnya aja dah bagaimana memang kan begitu pak ngaku dah kalau kita ke kiai bagaimana urusannya begitu kita ke kiai nih pakai saya minta air adem buat apa air adem buat kikepletin pakai kita punya kita punya warung biar laku gitu ya. Kita punya orang yang nagih utang biar nggak nagih, biar nggak kelihatan gitu. Emang invisible man ya kelihatan. Biasanya kan kiai ngasih kita dan biasanya nih. Eh kamu wirid nih, alah pak kiai kita terima jadi aja dah. Oh, ah aku aja emang begitu biasanya. Kita mau ngasih lima puluh ribu, si kiai juga udah tahu kebiasaan. Udah tahu kebiasaan orang-orang yang datang kepada dia ini terutama keke kayak yang sesat nih, ya, kayak-kayak yang musyrik gitu. Orang datang baik-baik, ini malah dikasih sesuatu yang malah jauh dari Allah. Orang hilang kijang datang malah hilang iman tuh. Betul. Iya orang datang lakinya nggak ada, sakit dia pusing, lakinya pulang-pulang, eh dia yang jadi laki. Itu kebiasaan tuh kita punya. Eh sudah lah nggak usah ngomongin. Kita lagi ngomongin financial healing kok. Jadi saya bilang, Pak, konkretnya begini. Nah, saya tanya seperti pertanyaan Pak Suratman tadi. Ya sudah, keluarin dompetnya. Nah, dulu mah saya kasar, Pak. Dulu saya ambil tuh duit itu. Dua setengah. Saya bilang, kalau nanti Pak Suratman ini uang tidak berwujud dalam tujuh kali, tujuh hari kerja, saya bilang, minta ganti sama panitia ntar. <laughs> Mana mau kita. Eh. <laughs> duitnya kita kasih panitia ntar. Eh. Yang saya bawa yang dari panitia. <laughs> saya bilang Pak sini gitu. bawa duit berapa sekarang? Bawa seratus ribu Pak Ustaz. Ya sudah. sudah. Buat apa ini Pak Ustaz? Oh, udah sini. kemarin duit saya. Ini saya ambil buat sedekah saudara ya. Ikhlas nggak? Ya udah begitu Pak Ustaz mau gimana? <laughs> Antongan duit. Saya bilang Pak, Insyaallah. Allah Allah tidak pernah mempermalukan Yusuf Mansur. Saya cuma ngebilang apa yang Allah janjikan. Lah, kalau saya udah bilangin apa yang Allah janjikan dia nggak bayar, kan kita yang jadi malu nih. Betul nggak? Nah, jangan pernah memalukan saya ya. Nah, jangan pernah memalukan hambanya. Nah, hambanya nggak pernah dipermalukan oleh Allah. Kita yang suka bikin malu kita sendiri. Sedekah kudunya tuh dilipat gandakan 10 kali lipat, pulang nanti asar nggak sembahyang, bolong tuh dikurangin sembilan kali lipat. Maghrib nggak sembayang lagi tujuh kali lipat. Isya lolo sampai subuh enam kali lipat. Pagi-pagi ngedumel sama mertua yang datang lima kali lipat. Siang ngemplang duit kantor minus jadinya. Mestinya dibayar sama Allah betulan. allaha la yukhliful mi'at. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Saya bilang, Pak, insya Allah kalau bukan ke Allah kemana lagi kita minta? Kalau kita bersedekah nggak boleh minta sama Allah kemana lagi kita minta kemana? Hah? Kita minta sama Allah. Tauhid yang bagaimana lagi yang kemudian kalau ini disangsikan? Kita bersedekah jelek kemudian kita minta sama Allah, ya Rob, saya punya anak kok bandel betul. Sedangkan Rasulullah bilang as lutfun, sedekah itu bisa melembutkan. Ya Rob, tolong dong, tolong anak saya supaya lembut hatinya. Kalau kita nggak boleh begini nih sama siapa Pak kita minta Pak? pada kata Allah, ya karena abu dua iya karena stain. Hak meminta itu ada di kita setelah kita menunaikan kita punya kewajiban. Termasuk sedekah. Tapi ingat, hak mengabulkan tetap ada sama Allah. Allah. Kita boleh meminta tapi tidak boleh memaksa. Bagaimana Ustadz kau tidak dikabulkan? Pasti dikabulkan. Hanya apa-apa yang dikabulkan oleh Allah pasti lebih baik daripada apa yang kita min minta. Ini rumusannya. Model yang kedua. Rumusan yang kedua. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa, permintaan itu justru kepalanya ibadah. Kepalanya ibadah, Pak. Nggak percaya, Bapak sholat isya, jangan keluar dari kamar. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat macam-macam sampai subuh. Tapi Bapak jangan berdoa. Begitu jeng subuh, Bapak subuh, habis subuh Bapak langsung mandi. Nggak usah berdoa. Bapak belum disebut punya mukul ibadah. Hanya sampai leher tuh. Padahal kalau kita cuma sholat dua rakaat itu juga kurang khusyuk. Ya. Karena kita campur baur nih pikiran. Tapi selesai sholat kita baca. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالي يا ذا الجلال والإكرام sempurna Pak ibadah kita. Ad-du'a muhul ibadah. Permintaan itulah justru kepalanya ibadah. Lah, kalau kita habis sedekah nggak boleh meminta, salah itu orang. Saya pernah dikasih tahu sama saya punya kiai, setan tuh yang ngomong begitu. Hmm. Setan. Jadi entar kalau ada yang protes susuk Mansur, setan tuh orang. Betul Pak. Setan membuat kita jauh dari Allah. Dia membisikkan kepada kita begini bisikannya. Udah, jangan kebanyakan berdoa. Enggak malu ah sama perbuatan ente nggak malu. Ente sering minta tapi ibadah kurang, nggak malu. Coba sesaat sesaat sepertinya benar itu kalimat. Ente jangan kebanyakan minta sama Allah. Mendingan banyakin ibadah aja. Lagian Allah Maha tahu siapa yang berani nyalain kecuali sekarang nih Yusuf Mansur yang ngomong sini nih. Betul Pak, saya juga dikasih tahu sama saya. Setelah saya renungi bener juga nih ucapan setan. Sesaat sepertinya benar kan? Jangan terlalu banyak meminta, koreksi diri, banyakin ibadah, betul kan? Nggak ada yang salah, tapi subhanallah, Allah sudah dijauhkan dari kita. Padahal kata Allah apa? kuntukan dan mahfian. Aku ini dulu bagaikan permata yang tersembunyi. Fa'uridu an u'rafa. Tiba-tiba ya. Kemudian aku ingin dikenal. Dikenal sama siapa? Nggak ada yang lain kecuali dia. Kemudian kata Allah apa? Fakhalak tuh khalqan. Kemudian aku ciptakan manusia. Lihat rifuni Agar dia mereka, agar dia mengenal mengenal aku. Setelah manusia mengenal aku, kata Allah apa? Aku ingin diminta. Ingin diminta apa dia? Justru kalau kita nggak minta, salah kita. Kita punya orang tua, ah, kita nggak mau ngerepotin orang tua dah. Kita nikah nikah sendiri, kita bikin anak bikin sendiri, kita beli rumah rumah sendiri. Cuma coba apa jadinya kita punya orang tua pak? Bu, malah tersinggung kita. Aduh Masya Allah. Emang sih dia punya duit tapi kok kenapa dia nggak menganggap saya? Ya, kira-kira begitu. Paham? Jadi itu kalimat setan pak. Jangan. Ama Allah mah minta, minta, minta. Kita nggak ibadah aja dikasih. Siapa yang meminta mata untuk bisa melihat? Siapa? Nggak pernah pak. Jarang ada orang yang bilang, ya Rob, berikan saya mata yang bisa melihat. Nggak ada. Kenapa? Karena kita semua sudah bisa melihat. Ya Roh, berikan saya telinga yang bisa mendengar. Enggak ada juga yang minta begitu. Kenapa? Karena telinga kita sudah mendengar. Itu terhadap permintaan yang tidak kita minta saja Allah kasih. Bagaimana lagi dengan permintaan yang kita minta? Pasti Allah akan kabulkan. Kembali kepada si sopir, Pak Sopir. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih dari satu minggu. saudara akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak satu juta rupiah. Yuk kita berdoa. Berdoa anak. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sebagaimana engkau tidak mempermalukan saya di tempat-tempat yang lain ya Allah. Tolong engkau kabulkan. Saya minta tujuh hari. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz kenapa kok bisa tujuh hari begitu? Ya emang kita minta tujuh hari. Kalau kita minta ya Allah berikan nanti habis dohor, eh, habis zuhur kita dapatnya dah. Berdoalah yang terbaik, berdoa yang terbaik, berdoa yang terbaik sama Tuhan Anda. Nabi Allah Musa suatu saat melihat orang berdoa begini. Ya Allah, berikan saya sejumput jerami untuk kuda-kuda saya, untuk kuda saya yang kelaparan. Dikelipak itu orang. Marah ini orang, tapi begitu dilihat Nabi Musa nggak jadi marah. Dia nanya kenapa ya Nabi Allah, ya kalam Allah, kenapa engkau mengelipak saya punya kepala? Eh, berdoanya salah, kata Nabi Musa. Kalau berdoa tuh begini, ya Allah, berikan saya sekandang jerami supaya saya bisa memberikan kuda-kuda yang lain yang kelaparan. Jalan tuh Nabi Musa ngeloyot. Oh, kalau minta jangan yang sedikit, yang banyak minta Allah. Apa yang terjadi, Pak? Besoknya si sopir malah kehilangan duit. Ini bingung dia. Waduh, sedekah seratus ribu. Besoknya hilang. Rupanya ada yang disembunyiin, Bu. Awas Pak Suratman. Sedekah seratus ribu. Kan saya nanya, punya duit berapa, bawa duit berapa. Dia bilang seratus ribu, Ustaz. Rupanya sebenarnya seratus dua puluh ribu tuh. Hilang. Hari kedua, hari ketiga belum nongol. Hari keempat, subhanallah. Allah jabah. Tuh. Bagaimana ceritanya? Ini orang kemudian diajak majikannya keluar kota. Tiga hari tiga malam persis hari ketujuh lah kira-kira begitu pulang sang majikan memberikan amplop nih buat uang kesepian istri saudara di rumah. Dilihat satu juta satu juta. Innallaha la yukhliful mi'a. Imam sudah. Cerita sopir sudah. Kita habis ini akan bertutur tentang kisah orang yang berhutang 100 juta rupiah selesai hutangnya hanya dengan sedekah 100 ribu rupiah saja tapi setelah yang satu ini Yang punya utang pasang kupingnya nanti. Sedekah yang terbaik adalah justru ketika kita berat mengeluarkannya, Pak. Sedekah terbaik justru ketika kita sedekah tanpa harapan. Sedekah terbaik, ya udah lost gitu, udah yang udah nggak ada harapan dah gitu. Nah itu saat itu kita harus mengeluarkan sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik juga ketika kita harus bersedekah di saat kita sempit. Di daerah Jawa Timur ada seorang ibu pak. Dua bulan berturut-turut anaknya tidak bayaran sekolah. Karena tidak ada uang buat sekolah. Ibu di Jawa Timur ada seorang ibu yang dua bulan berturut-turut tidak bisa bayaran sekolah anaknya karena memang tidak punya oh begitu mau masuk bulan ketiga subhanallah si ibu ini dapat rezeki lima puluh ribu rupiah esok paginya si ibu mengajak anaknya ini ayo nak kita bayaran sekolah berangkatlah pagi-pagi anaknya udah pakai seragam pakai sepatu pakai apa namanya tas Begitu buka pintu, di depan rumahnya berdiri tetangganya. Assalamualaikum, jeng. Minta tolong, bisa nggak? Tolong apa? Saya punya anak udah tujuh bulan tidak bayaran. Kalau pagi ini dia tidak bayar, dia tidak bisa masuk sekolah. Bu, tolong pinjemin saya uang. Pinjemin uang berapa? Saya pikir harusnya menjadi sebuah tradisi yang tidak perlu diumumkan. Bahwa kalau masuk taklim, musola, masjid, itu telepon digade dulu. silentin. Ya. Baik. Sampai mana tadi tuh? Hah? Ah, minjam duit berapa? Kata si ibu. Ya, kalau ada lima puluh ribu, kalau nggak ada, ya tolong usahain lah. Bingung nih. Coba Pak, kalau kita jadi dia tuh, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan ngomong gini, Mbak, uang saya aja belum bayaran sama, iya tuh. Kalau kita bayarin anak dia, enak aja. Anak kita nggak bayaran, betul kan? Betul kan? Selama ini kita sering sekali begitu. Makanya pertolongan Allah jauh dari kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah hanya mau menolong orang-orang yang mau menolong sesamanya. Tapi karena si ibu tadi sudah mengikuti pengajian wisata hati. Hmm, ini, ini di ladang amat. Masuk. Masuk. Pinjamnya berapa? Lima puluh ribu. Ya udah, memang ini rezeki situ. Eh, Begitu dikasih lima puluh ribu, ya, teorinya, teorinya anak si ibu ini bisa bayaran nggak? Enggak. Tapi itulah matematika dunia. Kalau matematika Allah lain. 10 dikurang satu berapa ya, Pak? Hmm? 19 kalau kata Allah. Betul kan? Kenapa? Yang satu ini dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kita cuma punya satu Pak. Dibuang nih untuk sedekah. Kita punya nol apa punya 10? Punya 10 menja'a bil hasanati falahu asyru amsalih dan ini yang terjadi sama si ibu ini. Di salah satu stasiun TV nanti ada program namanya syahadah. Syahadah itu kesaksian. Ya, testimoni, testimoni sedekah yang kita angkat. Salah satunya cerita tentang si ibu ini. Susah bu, dua bulan dia nungguin tuh duit 50 ribu tuh. Begitu ada malah ada yang minjem subhanallah. Begitu dia berani menyedekahkan hartanya untuk anak orang lain. Allah bilang anakmu aku yang tanggung. Sebulan kemudian anaknya menggantikan juru bicara cerdas cermat yang menang di tingkat kecamatan. Mewakili tingkat kabupaten. Jadi di tingkat kecamatan tim cerdas cermat yang dikirim oleh sekolahnya menang. Cuman begitu mau dikirim ke tingkat kabupaten, juru bicaranya sakit. Maka sekolah mencari pengganti juru bicara ini yang kemudian dipilihlah si anak si ibu ini. Menang. Hadiahnya apa? Beasiswa selama 12 bulan, setiap bulannya 100 ribu rupiah yang berupa uang tunainya. Karena yang menang di tingkat kecamatan anak yang lain, maka dibagi dua tuh. Dia dapat 50 ribu, kemudian si yang juara tiga kecamatan juga masih dapat lima puluh ribu. Lihat. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah berbohong. Maka ketika di Kebayoran, di salah satu masjid di Kebayoran, ada seorang ulama yang bilang, Dawu mardakum bisodakoh. Obati penyakit kamu dengan sodako. Beli kesulitan kamu dengan sodako. Beli keinginan kamu dengan sodako. Eh, ada seorang yang tersentuh. <clears throat> Saya punya utang 100 juta. Kali aja emang benar bahwa utang bisa dibeli dengan sedekah. Dia keluarin duit bu. Ada 100 ribu. Dia sedekahin tuh. Dia masukin ke sorban. Begitu dia masukin duitnya ke sorban. Utangnya lunas. Lunas seketika. Mau ibu utangnya lunas? Mau pak utangnya lunas? Ini yang terjadi sama orang. Hutangnya lunas. Pulang dari pengajian, dia nyebrang pak. Ketabrak selesai. Wassalam. <laughs> Dia punya utang 100 juta. Sedekah 100 ribu. Kata Allah, utang kamu bakal selesai. Dan memang selesai benar. Pulang dari pengajian, dia nyebrang ke tabrak. Kholas. Selesai. Masih mau ibu utangnya lunas? Tenang dulu, tenang. Eh, hadirin tenang dulu. Ini orang kagak mati, Pak. Pingsan. Kelepak-kelepak koma. Ternyata yang nabrak yang nabrak adalah pengusaha ka, kabel sedangkan dia ahli kabel ya kalau kan ada yang namanya tangsen pak. Saya tidak mengerti lah ini urusan telkom, ini urusan PLN ya. Untuk ngelurusin kabel tuh ada satu mur atau baut yang namanya tangsen. Ya, itu dimasukin ke situ jadi lurus tuh. Wide ya. Kabel tuh jadi nah ini pengusaha gituan tuh. Nah sedangkan yang ditabrak yang begituan. <laughs> Gimana tuh susah saya ngomongnya. Pokoknya seperti titik koordinat yang Allah atur supaya dia mendapatkan wasilah amal yang mewujudkan fadilah dari sedekah. Coba Pak, dilalah kok anak yang juru bicara itu sakit. Oh, supaya ada pengganti, penggantinya ini dipilih. Itu kan udah diatur ya Allah. Kenapa juga si sopir itu yang dipilih mengantar majikannya ke luar kota? Padahal di perusahaan itu banyak sopir yang lain. Memang ketemunya dia. Begitu pagi-pagi ceritanya nih. Anggaplah namanya Zenal gitu ya. Pagi-pagi ketemu namanya Zenal tadi itu sopir. Pak Jenal, selamat pagi Pak Jenal. Eh pagi Pak, oh, Bapak kenal saya ya? Oh iya, pimpinan. Padahal emang di Penang namanya Jenal. Hmm. Maka jadi bagian apa Pak? Oh bagian sopir. Bagaimana keadaan anak-anak di rumah? Sehat Pak Alhamdulillah. Istri bagaimana? Aduh Pak, aduh kenapa? Kaki Bapak nginjak kaki saya Pak. Eh, ntar, ntar malam nganter saya ke kota ya. Coba Pak. Kalau dia ketemu Pak Mustaqim, kalau dia ketemu Pak Ahmad, mungkin bukan si Zainal yang ngantar. Tapi itu udah diatur oleh Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع afala karun kata Allah langit dan bumi punya saya urusan yang ada di dalam juga aku yang ngatur bukan kalian malakum min dunihim wali wala syafi kalau kalian punya masalah yang bisa menyelesaikan cuma saya kata Allah kalau kalian punya keinginan yang punya jawaban juga saya bukan kalian kalau aku sudah berkehendak kun fayakun ayat 6-nya di surah as-sajdah bertutur yudabbirul amra minas sama Allah yang akan mengatur segalanya dari lah dari langit jadi itu bukan tabrakan yang kebetulan tidak ada yang kebetulan di dunia ini betul nggak ada semua sudah ada di dalam rencana Allah Subhanahu wa taala kita tinggal mengikuti saja rencana itu ada rencana yang baik yang memang Allah tunjukkan ada yang memang rencana buruk yang Allah biarkan kenapa karena kita berkelakuan bu lakukan buruk. Kalau Allah sudah bilang berat, berat. Kalau Allah bilang ringan, ringan. Kalau Allah bilang selesai, selesai. Kalau kata Allah buntu, buntu Pak urusan kita. Kalau Allah sudah bilang kun, sekali lagi, Payaku. Orang ini koma, yang nabrak kebetulan orang kaya sendiri Pak. Kan jantungnya copot tuh. Kalau ini anak mati, kalau ini orang mati, lima tahun pidananya. Apal saya. Apa? Ditungguin. Begitu ditungguin sembuh. Ditanya. Pak, kerja di mana? Wah, saya nggak kerja, Pak. Hari gini nggak kerja. Ini pesaingnya Telkom, harusnya saya nggak begini nih. Hari begini kok tidak bekerja? Apa enggak punya keahlian? Oh, Pak jangan salah. Saya ahli kabel. Oh ya, saya punya pengusahaan kabel. Situ kerja sama saya aja. Nggak mau Pak. Kenapa nggak mau? Utang saya banyak Pak. Capek saya kalau kerja. Enggak ada hasilnya. Bayar utang lo habis buat bayar utang. Berapa sih utangnya? 100 juta. Wah, gampang. Saya yang bayar. Kamu tetap kerja sama saya nanti kamu potong gaji sampai utang lunas ya. Eh lumayan pak. 100 juta kalau satu orang gak puyeng. Kebanyakan kita kan karena panik nih. Gali lobang tutup. Bukan, tutup empang. Karena yang kita lobang yang baru lebih gede daripada lobang yang yang lama. Gali lobang tutup empang. 100 juta, 100 orang mati ya. Ini 100 juta satu orang dan aman. Kalau dia nggak bayar gaji kan nggak bakal dipotong. Apa yang mau dipotong nggak ada gajiannya. Ya. Tahu doa anti hutang tahu? Mau tahu doa anti hutang? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munaffisi an kulli madyun. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من كان أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا ayyakula lahu kun fayakun. Nah, doa anti hutang, anti susah, ujungnya subhana man idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Biasanya nanti di ujung ceramah pundak saya ada yang nepok. Ustaz, tulisin dong. He. Tenang, nanti ada risalah wisata hati, risalah telkom kalau emang jadi ya. Jadi kita nanti bikin risalah kecil, silahkan labelin dengan label telkom, bagiin tuh sama karyawan telkom. Kita yang ngasih source-nya saja. Di dalamnya ada kita cantumkan edisi perdananya itu doa anti susah, doa anti hu, anti hutang. Lihat, ya, kalau Allah sudah bilang kun, fayakun. Cerita terakhir. Nanti kalau masih ada waktu, ya saya masih kuat. Silakan nanti ada tanya jawab. Cerita terakhir, ya. saya punya kiai, ya. salah seorang mantan ketua MUI di Pandeglang. Jadi saya punya guru sedekah ini empat. Satu, Kiai Haji ya disebut dengan Gus Arif di Jelandak, Jakarta Selatan. Yang kedua, Ustadz Basuni Abdullah yang menjemput saya ketika saya di penjara yang kedua. Jadi ketika saya bebas, saya dijemput sama dia. Nah dia guru setekah saya yang kedua. Kemudian yang ketiga ini Kiai Haji Jerijis Menes Pandeglang. Yang keempat pengalaman saya pribadi pengalaman ketika saya membuka klinik spiritual dan konseling dari mulai tahun 99 di mana saya ketika saya berada di dalam penjara yang pertama itulah lahir apa yang disebut dengan wisata hati kemudian empat dari buku saya alhamdulillah diterbitkan oleh Mizan dan buku itu buku luar biasa eh, ini dagang ya yaitu buku bertutur tentang ya tentang kehidupan lah tentang masalah untuk orang-orang yang punya masalah dan punya keinginan. Pengalaman saya mengajarkan bahwa jawaban bagi seribu satu masalah dan keinginan itu memang sedekah. Orang datang punya utang, saya suruh sedekah. Orang datang punya apa namanya e, pengen punya anak, suruh sedekah. Orang datang pengen punya jodoh, suruh sedekah. Terus semuanya sedekah. Nah saya punya kiai di pandai gelang ini, dia punya meja bundar. Saya belajar dari dia tuh. Dia punya meja bundar, disitulah orang. Datang nih salah satu anak muda, oh, Pak Kiai, saya punya masalah. Apa kata si Kiai? Jangan cerita tentang masalah dulu. Makan dulu. Disuruh makan, Pak. Orang datang pengen ngadu masalah. Dilarang untuk cerita dulu, makan dulu. Habis makan, kenyang, dia balik lagi ke meja itu. Ngomong lagi, Pak Kiai, aduh saya punya masalah. Shh. Jangan cerita masalah dulu, keluarin dulu dompetnya. Ah, itu, main dompetnya? Taruh di meja. Tadi disuruh makan, sekarang disuruh ngeluarin dompet. Apa disuruh bayar nih? Itu dompet diambil Pak Mas Kiai, dilihat isinya ada 500 ribu. Dia ambil tuh duit, eh, copot 500 ribu, terus ditanya, kamu pulang ke mana? Pulang ke Jakarta Pak Kiai. Ongkosnya berapa ke Jakarta? 50 ribu, baik. Ini yang 50 ribu saya pulangin. Buat ongkos itu ke Jakarta. Yang 450 ribu saya ambil buat sedekah saudara. Ikhlas? Hmm. Ikhlas Pak. Ikhlas Pak Kiai. Baik, kalau memang ikhlas, silahkan cerita masalahnya apa. Ah, udah nggak nafsu Pak Kiai. Tinggal eh, nafsu. Oh, dia datang pengen punya duit, diambil. Ya apa kata si Kiai? Eh, kalau kamu pelit bersedekah, tidak mungkin masalah kamu bisa selesai. Tuh, Pak, dengar. Tidak mungkin keinginan kita bisa kekabul kalau kita tidak bersedekah. Minggu depannya balik lagi Pak dia. Rupanya masalahnya belum selesai. Tapi dia tahu, ntar gue disuruh makan. Habis disuruh makan, suruh ngeluarin dompet. Baik, saya kosongin dulu dompetnya. Assalamualaikum pakai. Loh, kenapa kamu lagi? Iya pakai, masalahnya belum selesai. Eh, kalau masalah kamu sudah, kalau masalah kamu belum selesai, sedangkan kemarin kamu sudah bersedekah, berarti sedekah kamu belum imbang. Tuh. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna sampai kalian mau menafkahkan apa yang paling kalian cinta Cintai. Jadi kata si kiai, kalau emang kamu balik lagi itu pertanda masalah kamu belum selesai. Sedangkan kemarin kamu sudah bersedekah. Jadi kalau sekarang kamu masih balik lagi dan masalah belum selesai, itu pertanda sedekah kamu belum imbang. Masuk, masuk. Suruh makan kan? Iya, makan sana. <laughs> maka ya sudah kamu udah tahu. Keluarin dompetnya. Nih. Udah dibuka kosong. Sekali lagi kata si kiai, nggak mungkin masalah bisa selesai kalau kita tidak mau bersedekah. Ibu, tadi saya janji di ujung talim, sebelum nanti kita buka tanya jawab, saya mau ngasih tips supaya bapak-bapak tidak menikah lagi. Untuk semua masalah yang kita hadapi, untuk semua masalah yang kita hadapi, resepnya adalah sodako, sodako, sodako. Jadi ibu nggak usah khawatir. Begitu suami ngomong, bu, kelihatannya saya udah perlu sparring partner yang kedua nih. Bagaimana? Diketoh? Jangan kan udah tahu apa namanya solusinya udah tahu. Kita adem aja muka jangan ditunjukkan bahwa kita ini kesel. Kita udah tahu gelagat nenek suami kita emang nggak boleh ngeliat jidat licin. Hmm, boleh ngeliat Darto Wahab ya. Kita ngomong begini aja bu sama dia. Sama suami kita. Oh bapak mau menikah lagi. Iya itu kalau ibu ngizinin. Ya udah jawabannya besok pagi. Jam 10. Itu. Kalau udah tahu kan. Udah tahu teori tentang sedekah. Gampang. Besok pagi jawabannya. Rasulullah bilang, badiru bis sodakoh. Fa innal bala'a la yatakotoha. Ketika kita punya masalah, segeralah bersedekah. Karena yang namanya bala tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Malamnya kita tahajud tuh. Kita ngomong sama Allah, ya Rob, kalau emang suami saya ini baik memang menikah lagi. Dan baik juga buat saya ya sudah saya izinkan. Tapi masa iya sih ya Allah. Hah? Boleh kita berdoa begitu ya. Hmm, pagi-pagi ibu udah tahu teorinya, cari anak yatim. Rumusan untuk semua masalah adalah kasratus sedekah. Perbanyak sedekah. Ibu cari anak yatim, pegang kepalanya, usap. Sambil ibu ngomong sama dia tuh. Tong, doain Bu Aji ya. Bu Aji lagi sedih. Suami Bu Aji mau nikah lagi. Doain supaya suami Bu Aji tidak menikah lagi. Nih, buat sekolah ya kasih. Kalau ibu bisa melakukan ini, insya Allah suami tidak menikah. Sayangnya, bapak-bapak juga tahu ibu. Resep untuk mengatasi masalah sedekah, tapi resep untuk menjawab keinginan juga sedekah. Dia jalan ke anak yatim, eh suaminya juga jalan. Diusap juga kepala anak yatim. Doain bapak ya, supaya istri bapak ngizinin. Kalau saya jadi malaikat, saya tinggal hitung yang mana yang lebih banyak nih. Jadi, banyakin sedekah, banyakin sedekah, banyakin sedekah. Enggak mungkin bohong. Ubah. Ubah paradigma berpikir tentang sedekah bahwa sedekah itu harus di depan, jangan di belakang. Kalau di belakang itu namanya tanda syukur. Perkara kita kemudian untung, mau sedekah itu kebaikan dari kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita mau punya rumah laku, sedekah di depan. Kita mau naik gaji, sedekah di depan. Kita mau ah pokoknya sedekah. Hitung. Hitung. Hitung seperti anak Jogja menghitung rumah. Dia jalan pagi-pagi. Lihat rumah ada rumah 100 juta. Dia datang tuh ke rumah si ibu itu yang jual. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Bener bu ini rumah mau dijual? Bener. Berapa duit? Oh udah lihat kan ada pengumuman di depan. Dijual 100 juta tanpa kembalian. Kamu mau beli bener? Insya Allah. Bener mau beli? Insya Allah. Dia liatin tuh. Si ibu ini ngeliatin tuh anak muda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini kan mahasiswa, Mas iya dia punya duit 100 juta. Ya sudah kalau kamu mau beli rumah ini kasih DP dong. Waduh, saya nggak bawa DP. Nanti aja sebulan lagi dah saya balik lagi. Mana bisa kata si ibu. Kalau mau benar serius, DP-in. Kalau enggak, ya siapa saja yang beli rumah ini ya saya kasih. Ya nggak apa-apa. Kalau ini rumah rezeki saya, pasti kebeli kata si ibu. Sampai rumah, ini anak mahasiswa ngeliatin motor tigernya. Ini termasuk salah satu testimoni yang mau di shoot. Dia ngeliatin pak motor tigernya. Motor tiger dijual 14 juta. Mikir dia. Sedekah itu kan melipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dia jual pak motornya 14 juta. Yang 4 juta dia beliin motor yang lebih kurus. Yang 10 juta dia beli tuh rumah dengan jalan sedekah. Hmm. 10 juta kali 10 sama dengan 100 juta rupiah. Ini rumah hanya perlu dibeli dengan pengorbanan. Siapa yang bilang kita nggak punya duit? Kita punya duit kalau kita mau berkorban. Ustaz, saya nggak punya duit nih ya, tapi TV 29 in. Kecilin tuh TV jadi 14 in. Sisa penjualannya sedekahin punya. Begitu ini anak muda sedekah, 10 juta rupiah, ini rumah jadi milik dia. Dia kenalan pak sama salah seorang perempuan. Kenalan, kenalan, kenalan. Main. Rupanya anak perempuan ini anak si ibu. Game. Finish. Pak. Al-ilmu bila amalin. Ilmu tanpa amal kesyajaroh bila tamarin seperti pohon tanpa bu tanpa buah khususnya untuk Pak Suratman. Dan umumnya buat kita semua yang hadir di sini, masa yang mau dilipat gandain punya Pak Suratman doang? Kita juga mau ngejajal dong. Boleh nggak? Boleh kita jajal nih. Kalau emang setuju, ya tengok isi dompetnya masing-masing. Raba isi tasnya masing-masing. Yuk, kita keluarkan sedekah sekarang. Saya punya kiai, saya belajar dari saya punya kiai kalau kamu e, bertausiah tentang sedekah, khud min amwalim sodakotan, ambil tunai. Kenapa? Kadang-kadang orang-orang itu tidak jadi bersedekah. Kenapa dia mengambil di depan baru suruh cerita masalahnya? Kebanyakan orang kalau udah di rumah nggak bakalan sedekah. Kebanyakan orang begitu. Yuk sambil kita baca istighfar. Sedekah dari saudara bukan buat saya, buat saudara juga. Ini sedekah, nanti saya kasih ke panitia. Terserah panitia mau ngasih kemana. Ke pondok saya boleh. Ke pondok saya juga boleh. Ke pondok saya juga boleh. Kemana aja lah. Yang penting ke pondok saya boleh ya. Baik, yuk kita sama-sama istighfar. Ini sorban udah turun dari leher. Kudu ada isinya. Astagfirullah. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Saya minjem selendang yang lain kalau ada. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Ada selendang yang lain saya pinjam? Biar cepat, biar cepat Astagfirullah Ya, minta bantuan. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Lihat Pak, orang yang nyamperin sorban bukan sorban nyamperin orang. Kenapa? Karena kita sudah tahu teori tentang sedekah. Jangan disisain di dompet kecuali buat beli buku ya. Astagfirullah. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ووسعني رزقا واسعا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Pak, tolong jangan pulang dulu. Kekuatan sedekah ada di kekuatan doa. Sayang, nanti nggak muncul tuh tujuh harinya. Balik, balik lagi semua balik. Balik lagi semua. Kita baca doa dulu baru po, baru pulang. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ووسعني رزقا واسعا أستغفر Baik, ada seorang karyawan, dia ingin naik gaji 3 juta. Gajinya 1 juta, kepengen naik gaji 3 juta. Kita sudah belajar. kalau kita mau terjawab keinginan kita, kejar tuh target, sedekahkan di depan. Maka inilah yang dia lakukan. Dia sedekahkan dari 3 juta, bukan dari 1 juta. 3 juta dikali 2,5 persen sama dengan berapa duit? 750, eh, 75 ribu. Dia menghadap ke kasir. Ibu kasir, tolong potong gaji saya 75 ribu sebagai sedekah saya potong nih. Gaji dia berapa Pak tadi? Satu juta. Berapa dia pengen naik gaji? Tiga juta. Yang dia lakukan apa? Sedekah di, de, di depan. Di debot di depan. Cekrek. 75 ribu. Sehingga dia cuma terima 925 ribu. Inna Allah la yukhlikul mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janji. Bulan depannya matanya keluar Pak. Melotot. Begitu ngelihat setruk gajinya, Masya Allah, kenapa tetap satu juta? Apa Ustaz Yusuf Mansur yang bohong? Apa malaikat yang salah ngitung? Lagi bongong begitu ditanya lagi. Mas, mas, mau sedekah lagi enggak? Ya udahlah, jajal lagi. Jajal lagi sedekah. Treng. Bulan kedua masih tetap satu juta juga. Terus kemudian menjadi kebiasaan sedekah. Julima, 75, 75. Terus sampai setahun. Udah lupa pak dengan keinginan dia pengen naik gaji. Dia udah lupa dengan keinginan naik naik gaji. Udah ikhlas dia. Udahlah lillah ta'ala lah. Ilallah aja. Bagaimana caranya terserah Allah. Bulan ke-12 dia mendapatkan jodoh. Begitu menikah, mertuanya laku tanahnya. Sehingga anaknya dipergikan haji semua termasuk dia mantu yang baru seminggu jadi mantu. Coba innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bukan tidak ngasih. Allah cuman menunda atau memberi dalam bentuk yang lain. Lihat, berapa tadi gaji dia? Pengen naik berapa? Berarti ada yang ditunda berapa? Dikali 12 berapa? 24 juta rupiah dan ini ekuivalen dengan ONH. Bahkan sekarang dapat bonus. Apa bonusnya? Is istri yang soleh. Ah, jadi jangan ada yang protes ke Ustadz Yusuf Mansur. Mana nih tujuh hari nih? Aman saya pak. Aduh, nanti diteror sama, sama Pak Suratman. Ustadz, saya sedekahin semua itu. Kalau ada yang mendapatkan testimoni sedekah, tolong kirim SMS ke nomor catat. Catat nomornya. Testimoni terbaik, insya Allah akan coba kita muat di dalam majalah wisata hati. Kalau memang syukur-syukur bisa ditayangkan, kita akan tayangkan. Seperti di Semarang ada tukang bubur, dia bersedekah pak, dia buka tabungan, dia buka tabungan hanya untuk sedekah. Jadi dia punya kenceleng, dia punya kotak yang tidak dia buka kecuali di depan konter bank. Kenapa? Kalau dia buka kegedean nggak jadi dia bersedekah. Bener pak, dia tabung, dia bawa setiap minggu ke bank tersebut, dia buka di bank. Tabungannya kemudian mencapai 5 juta tuh tabungan sedekahnya. Apa yang terjadi? He get it one mercy. Dia dapat satu mercy yang merupakan hadiah grand prize dari salah satu bank setiap kelipatan 5 juta dapat satu nomor, ya, satu nomor undian yang hadiahnya mer mercy. Nah, kisah-kisah seperti ini dan harus real ya. Harus memang benar-benar ini merupakan testimoni betul. Apa yang saya ceritakan itu ada semua tokohnya. Insya Allah kalau emang ada yang kepercaya kita bisa cek di handphone saya. Catat sudah 0815 966 11 3 4 08 delapan satu lima sembilan enam enam sebelas tiga baik pertanyaan atau apa yang sifatnya testimoni silakan monggo dikirim ke nomor tersebut nampaknya waktu sudah tidak mengizinkan untuk dibuka tanya jawab sudah hampir jam 2 ya Yuk kita mari kita tutup dengan doa ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi apa yang menjadi masalah kita yang sulit biar Allah mudahkan yang berat Allah ringankan dan yang buntu punya jalan keluar Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين لك الحمد يا معبود وإليك المشتكى Wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, wajar ya Allah bila kami sulit. Wajar ya Allah bila kami susah. Kami bukan saja kurang bersedekah ya Allah. Tapi juga kami kurang beribadah ya Allah. Dan kami banyak maksiatnya ya Allah. Ya Rabb, andai ada yang hadir di sini. Orang-orang yang pernah menyekutukanmu ya Allah. Percaya akan adanya kekuatan selain kekuatanmu ya Allah Mohon kau bukakan ampunanmu ya Allah. Dan berilah kesadaran bahwa hanya engkaulah tempat mengadu. Hanya engkaulah ya Allah tempat meminta. Dan hanya kepada engkaulah ya Allah tempat memohon pertolongan. Allahumma ya Allah. Andai ada yang hadir di sini ya Allah. Orang-orang yang pernah menyepelekan sholat. Yang pernah melalaikan sholat ya Allah. Lebih senang sholat sendirian ketimbang sholat berjamaah lebih senang sholat di rumah ya Allah ketimbang di masjid. Lebih senang ya Allah sholat sendiri daripada berjamaah ya Allah. Mohon Kau berikan kesadaran buat kami ya Allah akan pentingnya sholat berjamaah dan sholat di masjid. Dan ya Allah karuniakan kami kesempatan ya Allah. Dan kemampuan ketika kesempatan itu ada. Untuk melakukan sholat yang sebenarnya. Allahumma ya Allah ampunilah kami ya Allah yang pernah lalai dalam sholat. Ya Allah. Andai ada yang hadir di sini ya Allah anak-anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya ya Allah. Mohon kau bukakan ampunanmu ya Allah. Bukakan keridhaan di hati orang-orang tua kami ya Allah. Agar ridha menerima kami sebagai anaknya ya Allah. Ya Allah. Kami tidak bisa membalas ya Allah. Tetesan keringat. Yang keluar dari ayah dan ibu kami. Ya dari orang tua kami. Kecuali engkau yang bisa membalasnya ya Allah. Jadikan kami anak yang baik, ya Allah, buat orang tua kami. Dan jadikan orang tua kami, ya Allah. Menjadi kekasihmu, ya Allah. Engkau bahagiakan kehidupan, ya Allah. Dan untuk yang sedang mendahului kami, ya Allah. Engkau ampuni mereka, ya Allah. Engkau lapangkan kuburannya, ya Allah. Engkau berikan kenikmatanmu, ya Allah. Dan kau jauhkan neraka darinya, ya Allah. Orang Jadikan kami orang tua yang baik buat anak kami ya Allah. Orang-orang tua yang hanya memberikan rezeki yang halal buat kami punya anak ya Allah. Orang-orang tua yang hanya memberikan rezeki yang benar, yang baik buat anak-anak kami ya Allah. Dan jadikan juga anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang baik buat kami ya Allah. Anak-anak yang saleh dan saleh ya Allah. Andai ada yang hadir di sini ya Allah. Orang-orang yang pernah melakukan zina ya Allah. Mohon kebukakan pintu ampunanmu ya Allah Astagfirullahaladzim ya Allah. Jika ada yang hadir di sini ya orang yang masih senang memakan rezeki yang haram. seolah-olah dia tidak percaya bahwa engkau lah yang mau memberikan rezeki. Berikan rezeki yang banyak buat dia ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat kami ya Allah. Sehingga kami tidak perlu mencari lewat jalan yang haram ya Allah. Karena sesuatu yang haram percuma, percuma, percuma ya Allah. Ampuni kami ya Ampuni bila ada tetesan darah yang mengalir dengan darah yang haram. Ampuni ya Allah bila ada daging yang tumbuh dengan daging yang haram. Ampuni setiap harta yang haram yang kami makan ya Allah. Bersihkan diri kami ya Allah. Tanpa membuat kami menjadi hina. Tanpa membuat kami menjadi susah. Tanpa membuat kami menjadi menderita. Ya Allah ampuni sahabat-sahabat kami ya Allah. Yang masih deman minum. demen berjudi memutuskan hubungan satu rahim. Yang masih kikir ya Allah dan ampuni kami ya Allah. Jika diantara kami masih senang memperdengarkan aib orang lain ya Allah. Atau mendengar aib dari orang lain ya Allah. Ya Rabb kami tahu ya Allah. Di urutan ke-10 dari dosa besar ya Allah. Itu adalah ghibah ya Allah. Ngomongin orang ya Allah mendengar aib orang ya Allah. Kalau kami ahli tahajud, kalau kami ahli puasa sunnah, kalau kami ahli sholat, kalau kami ahli ibadah, sedang kami masih ngomongin orang ya Allah ampun ya Allah kebaikan kami pindah kepada dia ya Allah. Dan kalau dia itu ahli zina, dia itu ahli minum, dia itu ahli judi, dia juga durhaka sama orang tuanya sedangkan kita ngomongin dia ya Allah. Maka keburukan dia itu pindah kepada kami ya Allah. Ampun ya Allah, ampun kami. Buat telinga kami tertutup ya Allah dari omongan-omongan orang lain yang mengomongkan orang lain. Buat ya Allah lisan kami sibuk berzikir sehingga tidak sempat bicara tentang aib orang lain. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam meniti kebaikan dan persulitlah diri kami jika kami hendak melakukan keburukan. Ya Allah, Ya mujib sa'in. Ya qadiru ala kulli syai. Ya malikal mulk. Ya dal jalali wal ikram. Engkau yang punya kuasa ya Allah. Bayarkanlah hutang-hutang kami ya Allah. Gantilah ya Allah. Piutang-piutang kami yang mungkin ada di luar ya Allah. Sembuhkan mereka yang sakit ya Allah. Hadirkan anak keturunan di tengah-tengah mereka yang belum punya keturunan. Hadirkan jodoh ya Allah untuk mereka-mereka yang belum memiliki pasangan. Berikan pekerjaan ya Allah untuk mereka-mereka yang belum bekerja. Mungkin ponakan kami, mungkin adik-adik kami, mungkin anak keturunan kami nanti ya Allah. Berikan usaha untuk orang-orang yang sedang berusaha ya Allah. Angkat masalah semua orang-orang yang sedang bermasalah ya Allah. Dan berikan keberkahanmu ya Allah. Buat kami yang hadir di sini dan berikan keberkahan juga ya Allah buat mereka-mereka yang sudah membuat acara ini menjadi terselenggara. Baik dari teman-teman di Telkom maupun teman-teman di Miza maupun teman-teman di wisata hati ya Allah. Jadikan langkah kaki kami kemari ya Allah, jadikan langkah kaki yang penuh dengan kebaikan dan bisa menghapus keburukan-keburukan kami. Ya Allah, fadilah sedekah yang paling utama adalah engkau mencintai orang-orang yang bersedekah. Sedangkan kalau engkau sudah mencintai seseorang, satu, tidak mungkin masalahnya tidak selesai. Dua, tidak mungkin keinginan tidak dijawab. Ketiga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan yang keempat, meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Ya Allah, menjadi kecil kalau kami bersedekah berharap sesuatu walaupun engkau membolehkannya. Menjadi kecil ya Allah, oh, kalau kami bersedekah kami menginginkan sesuatu ya Allah, menjadi kecil ya Allah. Karena ternyata engkau mencintai orang yang bersedekah. Ya Rabb, izinkan kami berbuat sesuatu yang sifatnya amal ibadah ya Allah hanya untukmu ya Allah, hanya untuk cintamu ya Allah. Ya Allah ajarkan kami ya Allah untuk terus menerus meningkatkan derajat kecintaan kami kepadamu ya Allah. Agar kami bisa mencintaimu dan bisa mencintai Rasulmu. Dan kami bisa dicintai olehmu dan dicintai oleh Rasulmu. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masih.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 Sekali lagi, tidak salah memang meminta kepada Allah karena itulah hak kita. Tapi kita tingkatkanlah amal kita sehingga kita bisa berbuat sesuatu untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi